Bismillah. Inna alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu angkusina. Wa a'malina. May yahdihillah falamudillalah. Wa may yudlil Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan petang ini Ba'dal Maghrib di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i di Raya Sumatera Barat kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-39 dalam pembahasan ru'yatul hilal. Melihat hilal itu cukup diterima dari satu orang ataupun dua orang dalam melihat hilal Ramadan. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan dipersilahkan kepada ikhwah dan sekaligus akan ada bonus soal jawab. Bismillah. Qala al Di fi kitabihi al-akhbar as-sahihah di siam di ahkam siam Ramadan dan sekarang kita masuk kepada bab yang keenam tentang fikih masuknya bulan Ramadan dan kita masuk kepada al-faslu salis pasal yang ketiga bagaimana cara kita masuk bulan Ramadan itu dalam permasalahan melihat hilal maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang berapa orang dijadikan ibrah diterima khobarnya di saat melihat hilal. Dan hilal yang diinginkan di sini hilal Ramadan. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi dua madhab. Madhab yang pertama madhab atau dan Umar bin Abdul Aziz dan Imam Malik serta Al-Auza'i serta Laith ibnu Sa'ad dan Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Rahawih mereka mengatakan la tuqbal ru'yah Ramadan ila min adlain. Tidak diterima masuknya bulan Ramadan kecuali sadar dari dua orang ataupun lebih. Adapun pendapat yang kedua, pendapat madhab para sahabat. Seperti Abdullah bin Umar dan bapaknya Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhum. Mereka bertiga diikuti oleh Imam Ash-Syafi'i dan Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan yaktafi biru'yatihi min adlin bahwa cukup hilal Ramadan itu cukup dengan dilihat oleh satu orang maka diambil kabarnya. Kasusnya seperti hari ini. Kalau alam yang dohir di tanggal yang ada pada kami tanggal 29 Jumadal Akhirah. Maka besok apakah masuk kepada bulan Rajab? Dilihat hilal di malam ini. Dan juga jika tidak terlihat hilal karena mendung, berarti digenapkan besok masih Jumadal Atani ataupun Al-Akhirah menjadi 30 hari. Jika misalnya terlihat hilal besok, maka apakah diterima khobar cukup satu orang dalam permasalahan Ramadan? Seperti malam ini malam akhir dari Sya'ban. 29 Sya'ban. Apakah besok satu Ramadan? Jika terlihat oleh satu orang, maka pendapat Imam Syafi'i Ibnu Mubarak dan pendapat dari tiga sahabat, Umar, anaknya Abdullah dan Ali, mereka mengatakan cukup dengan satu orang. Adapun pendapat para tabi'in, mereka mengatakan tidak cukup harus dua orang ataupun lebih. Maka nah, mana yang rajah? Yang rajah pilihan dari penulis sesuai dengan ditulis di bab Al-Faslu Salif, yaktafi biru'yatihi min adlin. Cukup. Diterima khobar dari satu orang yang adil saja. Lalu pendalilannya mana? Pendalilannya telah disebutkan oleh penulis di dalam matan dari tiga hadis. Pertama hadis Ibnu Umar yang sahih bahwa Ibnu Umar melihat hilal dan berkata, "Fa'akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini ra'aituhu fasamahu wa amara nas bisyamihi." Aku melihat hilal dan Nabi melaksanakan puasa dari khobarku kata Ibnu Umar dan memerintahkan manusia untuk berpuasa besok. Dari khobar mana? Khobar Ibnu Umar yang satu. Dan juga di hadis Ikrimah meskipun dia mursal tetapi naik kepada derajat Hasan di dengan riwayat Ibnu Umar dan yang setelahnya. Dikatakan oleh Ikrimah di saat kaum muslimin dalam keadaan kebingungan besok puasa ataupun tidak, tiba-tiba datang orang badu dari kedalaman orang yang biasa nomaden. Dia mengatakan, aku melihat hilal. Maka didatangkan kepada Nabi oleh para sahabat. Dan ditanya oleh Nabi karena persaksian harus dari seorang muslim. Makna rojulun adlun dari satu orang muslim. Bukan orang kafir, musyrik, penyembah berhala. Maka dikatakan oleh Nabi atas hadis Allah ilaha illallah wa anni rasulullah. Kalau na'am, aku bersumpah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah dan tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Maka dikatakan wasahida hilal bahwa disaksikan oleh saya seorang diri kata Arabi itu kepada Nabi aku melihat hilal maka Nabi menerima kabar yang satu ini dan amar Bilal panada finnas an yakumu wa an yasumu maka diperintahkan untuk berpuasa dan melaksanakan sholat malam maknanya diterima kabar masuknya bulan Ramadan dari satu orang dan begitu pun di riwayat yang ketiga dari Paulus yang mana aku mendatangi Madinah dan didapati Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. kemudian diberitahukan ada seseorang yang melihat hilal. Maka dia bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dua orang sahabi ini, tentang syahadah dari seorang laki-laki. Apakah diterima tentang bulan Ramadan? Dikatakan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwa ajaza syahadat rojulin wahidin ala ru'yati hilal Ramadan. Dulu di zaman Nabi diterima satu khobar adil dalam masalah masuknya bulan Ramadan. Namun dalam permasalahan masuknya bulan Syawal tidak diterima kecuali harus datang dari dua orang. Dan telah kita bahas tentang sanadnya. Maka hadis ini Hadis yang ketiganya itu bisa dijadikan pendalilan. Hadis Ibnu Umar sahih. Adapun hadis dari Ikrimah asalnya dia melukat Nabi tidak mendengar dari Nabi. Bagaimana mengisahkan seorang Arabi datang kepada Nabi? Namun mursal ini bisa naik kepada derajat Hasan dan juga hadis yang ketiga pun Hasan. Maka ini dari pendalilan yang menyebabkan penulis merajahkan ucapan yang kedua. Namun agar kita dalam permasalahan hilaf itu insaf, kan semuanya ahli sunnah. Maka harus insaf, jangan menyembunyikan dalil ucapan kedua. Agar para pembaca ikut merajahkan yang dirajahkan oleh kita. Tidak. Itu bukan insaf. Maka di sini dari insafnya penulis, penulis akan menyebutkan hadis-hadis yang dijadikan pendalilan oleh yang berseberangan pendapat dengannya. Dan bahkan di sini penulis bermadhab muhadisin, madhabnya dia, sehingga dia periksakan juga bahwa hadisnya di sini sahih dan Hasan Ligoiri. Jadi ada bonus diperiksakan hadisnya bahwa hadisnya sahih dan Hasan, namun tidak diambil pendapatnya. Kenapa? Karena berseberangan. Maka inilah dari insaf dan ada mutaklid tidak menyembunyikan dalil dari pendapat yang berseberangan dan tetap mengukuhkan dan mengharuskan mengikuti madhabnya ini tidak baik. Maka madhab al-muhadithun mereka clear dalam pembahasan akidah, pembahasan fikih. Hadis yang sahih disebutkan. Tidak disembunyikan dari madhab-madhab mereka. Maka kami mengingat ucapan Syekh kami Mukbil yang madhabnya madhab, madhab muhadisin dalam tahqiq dan dalam fikih. Kata dia, nikmat bagi mereka orang-orang yang Allah mudahkan membahas dengan ilmu hadis. Karena terjauh dari taklid. Hari ini bisa jadi dia menjadi seorang asyafi. Seperti itu kita. Permasalahan ini dirajihkan oleh Imam asyafi. Dan bisa jadi besok kita berseberangan dengan pendapat asyafi dalam perkara yang lain. Dari fatwa yang lain dia di masalah yang lain merajahkan Imam Malik, Maliki. Dan permasalahan yang ketiga bisa jadi dia bermadhab Hambali, Imam Ahmad. Meninggalkan ucapan Syafi'i dan Imam Malik. Dan bisa jadi suatu hari di perkara yang keempat, dia menjadi Al-Hanafi. Kenapa tidak dalam satu madhab? Karena sesuai dengan hadis yang sahih. Maka itulah dari madhab yang paling nikmat. Tidak terkungkung bagaikan kodok dalam tempur. Madhab syafi'i saja. Meskipun hadisnya baik, tapi inilah madhab syafi'i ya sudah. Taklid kepada madhab syafi'i. Sehingga mempelajari fikihnya fikih al-um Imam Syafi'i saja. Tidak melihat, tidak melihat memandang pandangan pendapat Abu Hanifah ataupun Imam Malik ataupun Imam Ahmad. Namun manhaj al-muhadithun tidak. Dalam perkara permasalahan ini ada dalilnya hadis. Di sini diambil hadisnya. Sahih apa tidak dilihat. Lalu dilihat ini ucapan siapa? Ternyata Imam Syafi'i. Yang lainnya menyelisihinya. Berarti kita mengikuti hadis ini maka mengikuti madhab Imam Syafi'i. Besoknya mengikuti hadis yang sahih, ternyata beristidlal dengan Imam Ahmad pada hadis ini. Imam Syafi'i tidak beristidlal dengan hadis ini. Maka hadis ini yang raja pendapat Imam Ahmad seperti itu keadaan manhaj al-muhaqqiqin al-muhaddidin. Dan itu yang kami lihat seperti Syekhul Islam Ibnu Taymiyyah. Tidak tergantung dengan madhab. Dan begitu pun dia mengajarkan kepada murid-muridnya, Imam Ibnu Qayyim, Bizadil Ma'ad dan yang lain tidak terkungkung dengan madhab tersendiri. Dan begitu pun Ibnu Kathir, rahimahullah, dan al mizi dan juga Ibnu Abdul Izzi, yang menulis syarah At-Tahawiyah. Maka semuanya dari hasil olahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan semuanya tidak ada yang taklid. Dan begitu pun Syekh Al-Albani. Jika antum lihat, maka di sini ucapan yang rajih adalah ucapan Imam Ahmad. Besoknya dia merajahkan ucapan Imam Syafi'i. Besoknya merajahkan ucapan Imam Abu Hanifah. Bukan dia madhab Syafi'i tersendiri ataupun madhab Al-Hambali. Karena mengikuti hadis yang sahih. Begitu pun saya kami mukbin. Maka di sini kita pun kadang-kadang merajahkan masalah yang dirajahkan oleh Imam Ash-Syafi'i. Kadang-kadang kita berlawanan dengan pendapat Imam Ash-Syafi'i dan sebagainya. Adapun dalam permasalahan di sini kita mengikuti madhab Imam Ash-Syafi'i karena pendapat dia adalah sama seperti pendapat tiga sahabat cukup dengan satu orang saja. Kemudian kita masuk kepada faslum. Al-jawab alaman qala bi syahadati rajulain fi ru'yati hilal Ramadan. Menjawab ucapan pertama yaitu madhab, madhab atau dan Umar bin Abdul Aziz dan Sufyan Atsauri dan Ishaq bin Rahawih wal Majisun dan Abu Hanifah dan yang lainnya yang mana mereka mengatakan melihat hilal harus dua orang atau lebih. Mana pendalilannya? Kita ingat. Di dalam matan kita sebutkan dalil mereka. Dan bahkan akhir. Pertama, datang dari Amir Makkah. Khatabana, Anas dan Nas. Faqala man ro'al hilal liyaumi kada wa kada. Tumakola. ahida ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anamsuka fa lam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bisahadati himat. Kalau fasa'altu Al-Husaina ibn al-Harith min Amiril Makkah kala la adri thumma lakini ba'du faqala wal Harith ibn Hat ibn Hatib Abu Muhammad ibn Hatib maka diriwayatkan oleh Amir Makkah dan dia adalah Al Harith ibn Hatib disebutkan syahidnya bahwa fa in lam narahu bisahi di fa'in lam narahu wa syahida syahida adlin nasabna lima. maka untuk permasalahan masuk bulan Ramadan kita menerima kabar dari dua orang yang melihatnya ini kabar Amir Makkah dan yang kedua dari Abdurrahman ibnu Zaid al Khattab yang mana dia pun berkhutbah di depan manusia kemudian menyampaikan hadis sumul ru'yatihi wa asilu li ru'yatihi wan sukulah fa in duma alaikum fa aqilu salatina fa in syahida syahidan fasumu wa aqilu jika kalian mendapatkan dua orang yang menyaksikan melihat hilal Ramadan dan Syawal berakhirnya Syaban masuk Ramadan dan berakhirnya Ramadan masuk kepada bulan Syawal hari Id dari dua khobar maka kita menerimanya. Maka di dalam dua hadis ini disebutkan barang siapa yang melihat hilal dari dua orang diterima. Dan barang siapa yang melihat hilal dari dua orang maka puasalah dan berbukalah. Maka hadis ini barakallahu hukum kita insaf padanya. Maka hadis yang pertama hadis dari Amirul Makkah Meskipun ini berselisih madhab dengan kita, namun kita insaf. Kita periksa hadisnya. Hadisnya dikeluarkan oleh Abu Daud, Ad-Darukutni, Al-Bayhaqi, Abu Nu'aim Al-Asbahani, di Ma'rifatul Sahabah, dan Ibnu Qane di Mu'jamus Sahabah, semuanya dari jalan Sa'id Ibnu Sulaiman, Haddatana Abbad Ibnu Awam, Haddatana Abu Malik Al-Asja'i, Haddatana Husain Ibnu Harith Al-Jadali. Anak Amir Makkah khotobana. Maka ini sanadnya. Dikeluarkan oleh Abu Daud, ada Kutni Al-Bayhaqi, Abu Nu'im Al-Asbahani, dan Ibnu Qane di Mu'jabus Sahabah dari Madar Sanad tadi. Maka hadis ini telah dikatakan oleh Imam ad Kutni. Hada isnad mutasilun sahih. Maka hadis ini hadis yang sahih bersambung. Maka kita katakan Wahu akamakala rahimahullah. Kata kita katakan dia adalah sahih seperti ucapan Imam Adar Qutni. Lihat bagaimana kita mentahkik hadis ini yang tujuannya apa? Menyelisihi kita. Namun kita insaf diperiksa hadisnya. Dikatakan oleh kita sahih. Maka ini hadis yang pertama pendalilan mereka. Hadis yang kedua dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Khattab dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ad-Daruqutni yang jalannya semuanya bertumpu kepada Hajjaj an Husain ibn Harith al-Jadali khataba Abdurrahman ibn Zaid ibn Khattab. Maka yang bertumpu kepada Hajjaj dan Hajjaj di sini Ibnu Arqaah. Hajjaj Ibnu Arqaah mudallis juga hafalannya rusak. Maka sanad yang kedua dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Khattab baik asalnya namun disanaik kepada derajat Amirul Makkah yang sebelumnya. Karena lafadznya sama. dalam siapa yang dari dua orang melihat hilal, maka dia itu berpuasa. Dari sini kita mengetahui dua hadis yang menjadi perbedaan pendapat keduanya sahih. Dan pendapat kita kita rajikan dari tiga hadis di awal pertama dan ketiganya juga bisa dijadikan pendalilan. Maka bagaimana pentarjihannya? Pentarjihan dalam masalah ini tidak bisa dipakai dengan ilmu hadis lagi. Kenapa? Karena kedua pendapat dalam keadaan sahih pendalilannya. Lalu apa jurus pamungkas untuk memecahkan masalah ini dari dua pendapat yang berbeda dan hadis-hadisnya beristidlal dengan hadis yang bisa dijadikan hujah, banyak cara dan banyak jalan menuju Roma. Maka cara yang lain dengan ilmu usul. Dengan ilmu usul kembali kepada ilmu ataupun masuk kepada perkara-perkara nasikh wal mansuh atau perkara kaidah-kaidah di dalam kaidul fikih seperti itu. Maka di sini dari pemecahan jihan tidak bisa dengan ilmu hadis. Karena kedua pendapat beristidal dengan hadis-hadis yang sahih. Lalu bagaimana masuk kepada qawaidul fikih dan ilmu usulul fikih? Maka berkata penulis di sini, al-jawab hadanil hadisan yadulan alal mafhum. Fal mantuq muqaddam alaihi inda ta'arud. Maknanya dijawab permasalahan ini dengan kaidah di dalam ilmu usul karena dari ilmu hadis semuanya berpendapat dengan sahih. Maka bagaimana jawabnya? Kita rajahkan di sini ucapan yang pertama adalah rajah. Maka bagaimana wajah pendalilannya? Bahwa pendalilan yang dipergunakan oleh kelompok at atau dan yang lainnya kita ini tidak menerima khobar masuknya bulan Ramadan kecuali dua orang ataupun lebih, khobarnya jelas ataupun tidak. Khobarnya dari makum ataupun mantu. Al-khobar dibagi menjadi dua di dalam ilmi lugatil Arabiyah. Khobar yang mafhum, ay mafhum al-mukhalafah, dan khobar yang mantu. Apa bedanya khobar yang mafhum dengan khobar yang mantu? Sebelum kita masuk tentang jihan, khabar yang mafhum seperti mafhum al-mukhalafah definisinya madala alaihi lafaz la fi mahalin nafas disebutkan oleh ahlul usul definisi dari mafhum al-mukhalafah madala ala lafaz tidak menunjukkan kepada lafaz yang diinginkan secara nafas apa-apa yang menunjukkan kepada lafaz tetapi tidak dinapakkan ini yang diinginkan dengan mafhum al-mukhalafah. Lalu hubungannya pendalilan dari kelompok at-tabi'iyun yang mengharuskan melihat hilal itu tidak diterima dari dua orang pendalilannya bukan mantuk tetapi mahkum al muhalafah Mana dalilnya? Kembali kepada lafaz. Fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru. Saya mau tanya di sini. Fa'in syahidah syahidan fasumu wa aftiru. Apa maknanya? Jika dilihat dari dua orang yang melihat, maka puasalah dan berbukalah. Maka di sini pendalilan penafian satu orang tidak diterima dalilnya mafum al mantuk. Mafum mukhalafah. Karena lepasnya jika ada dua orang melihat hilal, kita berpuasa dan kita berbuka. Mafhum muhalafahnya, jika satu tidak diterima. Itu ilmu usul olahraga otak. Pakai kalau belajar matematik ada bab logika. Nah, di sini pun pakai seperti itu. Maka orang-orang yang banyak belajar usul, terutama orang-orang ahli falsafat yang akhirnya jadi bingung, dan kufur kepada Allah terlalu banyak belajar falsafat dan pelajaran faidah-faidah usuliyah yang katanya menyehatkan otak akhirnya mereka membebaskan otaknya mendahulukan otak daripada dalil maka akhirnya banyak orang-orang yang kuliah di IAIN dulu namanya IAIN ingkar Allah ingkar Nabi <laughs> ya IAIN ingat dulu ingkar Allah ingkar Nabi sekarang diganti jadi nama yang lain. Yang jelas, orang-orang yang masuk kepada usuluddin dulu, DIN, maka mereka mereka belajar ilmu falsafah dan sibuk dengan kaidah-kaidah seperti ini. Ini lafadznya makum, ini lafadznya mantuk. Akhirnya dipikir-dipikir Allah itu tidak ada. Dan ospek-ospek mereka judul-judulnya sangar. Waktu kami sebelum ke Yaman, di mana di IPB, Institut eh, tahun tahun pertama bersama TPB, maka di aspek orang-orang IAIN mereka membuat judul judul dalam aspeknya itu Ditulis oleh mereka Fakultas Usuluddin, judul dari aspeknya adalah Allah telah bosan untuk disembah oleh manusia. Seperti itu. Dan di situ semua dia saat aspek, aspek itu bukan dari ajaran Islam. Karena dulu sejarahnya kalau kita kritis, kita jadi bicara aspek sedikit. Aspek itu kalau di ITB namanya PPB, tahun pertama bersama. Kalau di UNPAD namanya aspek sama seperti di university yang lain. Maka tahun pertama bersama ataupun aspek itu dulunya dari jajahan orang-orang Belanda yang mana dulu ITB adalah punya orang Belanda. Di saat di zaman Belanda, maka Soekarno belajar di sana, Dinamakan ITB itu dulu oleh orang Holland adalah teknik mesin pakai bahasa Holanda. Kemudian setelah bebas merdeka Indonesia baru dinamakan ITB. Dan di situ mereka orang-orang Holanda menjadikan pribumi-pribumi yang masuk di pelonco namanya ataupun di ospek dihinakan senior-senior mereka yang Belanda-Belanda semuanya, ini orang pribumi, hinakan agar dia tidak melonjak. Eh, malah diikuti sampai tahun ini Indonesia sudah merdeka, tetapi orang-orang yang masuk kampus kuliahan mereka tetap dijajah oleh seniornya. Jadi bukan merdeka aslinya. Maka di sini mereka diturunkan derajat kemanusiaannya dengan dihinakan dan sebagainya. Kemudian setelah itu masuk dokter kamu harus begini, kamu harus begitu, akhirnya mau. Karena sudah hitam. dengan berbagai cara dihinakan. Begitu pun di dalam kuliah usuluddin. Dihinakan mereka, disuruh pusat, up, jungkir balik, disuruh memakai ini, besok membawa itu. Yang perempuan rambutnya dikucir tiga, empat, dan sebagainya. Alhasil dihinakan, maka setelah itu bisa masuk doktrin. Ada kasetnya, ada semuanya. Dikatakan, apakah kamu sekarang masih melaksanakan sholat? Iya. Apakah kamu yakin sholat kamu diterima? Apakah yang kamu sholati itu ada? Allah itu sudah bosan, eh, masuk tempatnya. Allah itu sudah bosan untuk diibadahi oleh manusia. Seperti itu akhirnya masuk. Dan mereka sedang tekan. Itulah dan sebagainya. Kembali kepada permasalahan. Maka di dalam permasalahan di sini mafhum al-mukhalafah, di sini tidak ada lafaz satu orang tidak diterima. Mana lafadznya? Lafadznya mantu, uh, eh, matum. Man syahidah syahidan, semua akhir. Jika ada dua orang melihat hilal, terima kabarnya. Kita puasa dan kita berbuka. Sudah. Mana lafaz tidak boleh satu? Eh, nggak e, ada. Tapi kan maksimum apa? Kalau diterima dua berarti maknanya satu tidak boleh. Itu dia. Ini dinamakan dalalah al-mafumiyah. Maka di dalam pendalilan mereka pendapat yang pertama tidak diterima dari satu orang head abdurrahman Ini Jenis. Maka disebutkan tidak diterima satu orang dalilnya apa mafhum. Dengan dalil jika ada dua orang melihat hilal maka terima. Khobar puasa dan khobar masuk idnya. Satu, diterima atau tidak? semua mereka ya tidak diterima dari hadis ini. Berarti, pendalilan mereka dengan maf'um al-mukhalafah. Lafadznya lafadz maf'um. Adapun pendalilan dari satu khobar diterima khobarnya dengan dalalah mantu. Apa itu dalalah mantu mantukiyah? Definisinya disebutkan di ilmu usul. Madalah ala lafad fi mahalin nafak apa-apa yang menunjukkan wafatnya itu dengan mata disebutkan. Mana? Di hadis-hadis tadi. Seperti hadis Ibnu Umar. Dia berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, ini ra'aitu. Aku melihat hilal itu. Maka berkata Nabi, Idan umiran nas bisiyamihi. Perintah manusia untuk puasa besok. Dalalahnya mantu satu orang. Kenapa? Ibnu Umar mengatakan ini ra'aituhu. Dan begitu pun hadis Arabi. Dia kepada Nabi dan mengatakan, aku melihat hilal. Apakah kamu beriman atas hadu Allah ilaha wa anna Muhammad dan Rasulullah? Naam. Kalau begitu, diterima kabarnya. Dalalahnya mantuk. Dia mengatakan, aku melihat hilal satu orang. Maka setelah kita mengetahui pendapat para sahabat yang mengatakan cukup dengan satu dalalah mantukia. Ada lafadznya jelas, itu definisi mantuk. Adapun pendapat para tabi'i yang mengatakan harus dua orang ataupun lebih, satu tidak diterima. Mana dalilnya? Hadis mana? Ah, lafaznya mana? Jika ada dua orang melihat hilal, maka terima kabarnya untuk besok puasa dan besok berbuka. Nah, kalau satu, mana pendalilan satu tidak boleh? Enggak ada pendalilan satu tidak boleh. Kan mafu mukhalafah pendalilannya. am Dua aja yang diterima berarti satu nggak diterima. Nah, Mana lafaznya di hadis nggak ada? Ya dalilnya mafhum Pak. Maka dibagilah di ilmu usul dalalah itu yang tegas mantuk. Kemudian dalalah yang tidak tegas mafhum. Sekarang kembali kepada faidah ilmu usul. Idza ta'arada bainal mantuq wal mafhum huddimal mantuq ala makum. Jika terjadi berbenturan dua hadis yang tadi derajatnya sama-sama sahih, ini yang jadi masalah. Kalau satunya baik sudah tidak usah dengan mantu kemasum ini kita tinggalkan. Cukup hadisnya baik tinggalkan. Yang jadi masalah dua-duanya pendapat ini beristidlal dengan hadis yang sahih. Maka bagaimana tarjihnya dengan qawaidul usul? Pendapat tadi dari tabi'in beristinbat dengan mafhum. Pendapat dari para sahabat dengan mantuk. Ini ra'aitul hilal. Aku satu orang melihat hilal jelas. Satu orang diterima oleh Nabi. Maka jika berbenturan antara mantuk dengan mafhum, dua hadis yang sama sahih dan berbenturan lafaznya ini mafhum, ini mafhum dan ini mantuk dan berlawanan, mana yang dirajinkan? Al mantuk muqaddam alal mafhum. ini sekarang faedah ini? Dan faedah ini ma'ruf di kawaid al-usuliyah. Seperti disebutkan di nihayatul nihayatul Su'ul fi ilmi usul dan syarhu Kaukabil Munir bimal mantuk alal mafhum inda sa'arud Maka didahulukan lafad yang mantuk daripada yang mafhum di saat berbenturan. Maka inilah pentarjihan kita. Maka dengan ini selesailah dari pembahasan kitab Siam Ramadan. Maka di pasal yang ketiga ini terjadi dua pendapat para ulama yang beristilah dengan hadis-hadis yang sahih, mana yang rojeh? Yang rojeh masuknya bulan Ramadan cukup dengan kebar satu. Dalilnya mantu. Adapun mereka yang mengatakan tidak boleh satu, tidak diterima satu. Mana dalilnya? Mafhum mukhalafah, ntar dulu. Biarkan mafhum mukhalafah, nunggu di luar dulu. Kita dahulukan mantu. Paham? Maka dengan ini selesai dari permasalahan ilmi fikih. Ada soal jawab, masih ada waktu ya. Dan al-mu'adzin adin apa sih? Jawab ya, ada Aduh, halas. Itu aja.